beliau wa fi ba'dil athar halaman 44 dari kitab aslinya Arabik dan juga dari kitab terjemahan wa fi ba'dil athar Allah subhanahu Ghorasaha biyadihi wa ikhtaraha li khiratihi min khalqih jadi perkataan Allah Subhanahu wa perkataan di sini perkataan uh, mungkin tabi'in atau hadis dan lainnya Inna Allah subhanahu warasaha biyadihi waqtaraha li khiratihi min khalqihi yaitu Allah subhanahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala warasaha yaitu menanamnya menanam tanaman-tanaman di surga itu dan arasnya roha ya, dan memilihnya dan memilihnya memilih jannah tersebut yaitu firdaus likhiratihi min khalqih likhiratihi min khalqih syuf di sini perhatikan kalau diterjemahkan memilih jannah firdaus di antara jannah-jannah lainnya untuk khiratihi. Khiratihi dimaknai dalam terjemahan yang terbaik. Kalau pemaknaan yang lebih tepat adalah untuk makhluk-makhluk pilihan. Ya. Untuk makhluk-makhluk pilihan. Untuk orang-orang terpilih, khirah atau khiyarah yaitu yang terpilih. Ya. Untuk orang-orang terpilih, maksudnya orang, -orang terbaik juga jadi uh, jannah firdaus itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang terpilih di antara ciptaannya. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala sebegitu banyaknya dan di antara makhluk itu ada yang Allah pilih untuk kelak akan menempati surga firdaus. Asar ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Ad-Dur Al-Mansur jilid ketiga. Ya dalam Ad-Dur Al-Mansur kitab namanya Ad-Dur Al-Mansur itu kitab tafsir yang menukil asar-asar dari para salaf kaum salaf Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kemudian menyebutkan wa min hadza ikhtiyaruhu min al-malaikatil mustafin minhum ala sairihim wa min hadza dan dari termasuk dari pilihan-pilihan ini ikhtiyaruhu pemilihan Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala memilih minal malaikatil mustafain dari para malaikat yang al-mustafin terpilih terbaik minhum itu di antara mereka ala sairihim atas lainnya. Jadi di antara malaikat-malaikat yang Allah ciptakan dengan banyaknya ya. Itu Allah Subhanahu wa taala memilih ka Jibril seperti Jibril wa Mikail seperti juga Mikail wa Israfil dan juga Israfil wa kana an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul dan nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil ya Allah Rabbnya Jibril Rabbnya Jibril berarti pencipta Jibril, Mikail dan Israfil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, di sini Rabb Jibril, wahai Allah sang pencipta Jibril, yaitu sang Rabb Jibril. Rabb berarti sih yang menciptakan Jibril dan Mikail dan juga Israfil. Fatiras samawati wal ard. Fatir pencipta langit dan bumi. Jadi Rabb lebih umum daripada Fatir. Rob itu pencipta, pemelihara, ya, dan sebagainya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Pencipta langit dan bumi. Uh, alim al ghaibi al syahadah yang mengetahui yang gaib dan yang nampak yang mengetahui yang gaib dan dan yang nampak Kemudian anta tahkumu baina ibadika anta tahkumu baina ibadika ma kanu fihi yakhtalifun engkau engkau di sini menghakimi dan memutuskan di antara hamba-hambamu menghakimi atau memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi walaupun manusia itu berselisih selama kehidupan di dunia, tetap Allah Subhanahu wa taala adalah hakimnya kelak. Ihdini fihi minal Berilah aku petunjuk terhadap kebenaran dalam hal yang diperselisihkan dengan izinmu. Jadi ketika kita dalam keadaan kebingungan karena banyaknya perselisihan antar manusia, maka doa ini menjadi doa yang layak untuk di, diucapkan. Baik dengan cara menghafal atau dengan cara membacanya. Kemudian kita mengangkat tangan dan berdoa dengan doa ini. Berilah hamba petunjuk kepada kebenaran dalam hal yang diperselisihkan. Berilah hamba petunjuk dengan izinmu ya Allah. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk bagi siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah, di sini uh, kemudian kita akan melanjutkan satu paragraf aja ya. Dan setelah itu kita insya Allah akan membahas tentang penyebutan malaikat Jibril dan Mikail dari logat Arabik bahasa Arab yang dikenal yang telah saya kirim Eh, foto-fotonya dari tafsir Al-Qurtubi ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata, "Fadzakar haula'i ats-tsalatsati minal malaikah." Atau haula'i ats-tsalatsata minal malaikah likamal ikhtisasihim. Fadzakara maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau bisa juga fadzikru haula its-salasati minal malaikati likamalihim likamal ikhtisasihim maka penyebutan ketiga malaikat tersebut itu disebabkan apa kamal ikhtisasihim kesempurnaan pengkhususan wastifaihim ya istifaihim keistimewaan mereka keterpilihan mereka wa qurbihim minallah dan kedekatan mereka kurb kedekatan makanya korban korban dinamakan korban dari kata korban yaitu perihal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan wa qurbihim Allah dan kedekatannya mereka dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu dikenal ahlullah ada istilah ahlullah kerabat Allah Maksudnya kerabat Allah adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan ahlullah itu adalah mereka yang yang benar-benar membaca Al-Qur'an. Wa kam min malakin ghairihim fis samawat wa kam min malakin artinya di sini kam betapa banyak min malakin malaikat ghairihim selain mereka yaitu selain Jibril, Mikail dan Israfil fis samawat di langit-langit betapa banyak malaikat di sana falam yusamma illa atau falam yusammi illa haula as-salasa atau bisa juga falam yusamma illa haula as-salasa namun tetap tidak disebutkan kecuali hanya tiga itu di dalam doa tadi Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Hanya tiga yang disebutkan. Fajibril sahibul wahyi alladhi bihi hayatul qulubi wal arwah. Maka Jibril itu adalah sahibul wahyi. Pemilik wahyu yaitu penyampai wahyu. Alladhi bihi hayatul qalbi wal arwah. Yang mana wahyu tersebut merupakan atau dengannya kehidupan kolbu-kolbu dan roh-roh. Yaitu dengan wahyu tersebut hiduplah kolbu-kolbu yaitu jantung-jantung ya. Kalau diterjemahkan di Indonesia itu hati, padahal hati itu adalah liver. Yaitu kabit, bukan kolb. Tapi yang lebih tepat adalah kehidupan jantung-jantung secara maknawi wal arwah dan roh-roh jadi roh seseorang bisa dibilang hidup ketika mereka mengemban wahyu yaitu merealisasikan dari wahyu. Itu Jibril. Tapi sekarang mari kita lihat sesuai dengan dokumen yang telah kita kirim tentang Jibril salam Ini juga menambah wawasan insyaallah taala Jibril salam memiliki atau uh, disebutkan dalam uh, logat ya. Dalam bahasa Arab ada 10 logat. Lihat di halaman 262 dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah taala jilid kedua. Yang pertama sebagai masyhur disebut Jibril. Jibril ya. Kemudian yang kedua halaman berikutnya disebut Jabril. Bedanya kalau yang pertama J yang kedua Ja. Yang kedua Jabril. Berarti makanya dalam uh, bahasa Inggris Jabril itu Gabriel. Gabriel dari kata Jabril. Kemudian yang ketiga Jabroil. Jabroil. Jabroil gitu kan? Ada ya setelah hamzah roil. Kemudian yang keempat Perbedaan dengan ketiga. Keempat adalah Jabroil. Beda dengan Jabroil. Kalau yang keempat Jabroil langsung itu. Kalau yang ketiga Jabroil. Yang kelima, yang kelima itu seperti yang keempat yaitu Jabroil. Tetapi bedanya yang kelima dengan keempat adalah kalau yang keempat itu Jabroil saja, atau Jabra'ilu. Kalau yang kelima itu ditasdidkan lamnya. Lamnya ditasdidkan. Berarti Jabra'ilu. Jabra'ilu. Berarti lamnya ada dua. Jabra'ilu. Ya, Jabra'il. Ya gitu kan. Jadi beda antara yang keempat dengan yang kelima. Yang keenam ada Jabrail. Jabrail mirip dengan yang keempat. Namun bedanya di antara ra dengan hamzah ada alif. Jadi Jabrail. Kemudian yang ketujuh hampir mirip dengan yang keenam namun dengan penambahan ya setelah hamzah yaitu dibaca menjadi Jabrail ya Jabrail gitu dan yang kedelapan ada seperti yang ketujuh Jabrail tetapi bedanya hamzahnya dihilangkan dan diganti dengan ya menjadi Jabrail. Ya, Jabrail. Adapun yang ke kesembilan jadi Jabrain ya. Jabrain seperti itu. Yang ke-10 Jibrin ya, Jibrin makanya ada Syekh Abdullah Al-Jibrin itu dari Jabro, Jibril juga maknanya tapi berarti untuk Jibril itu sendiri ada 10 logat dan tidak semua logat ini dibaca dalam qiraatul Quran dan tidak boleh kita sembarangan mengubah, mengubah qiraatul Qurannya melainkan ini hanyalah wawasan tentang 10 logat Jibril yang ada dalam logat-logat Arab yang pertama tadi apa Jibril kemudian Jabril kemudian Jabrail kemudian Jabrail kemudian Jabrail kemudian Jabrail kemudian Jabrail kemudian Jabrail kemudian Jabrain dan terakhir Jibrin baik itu Jibril kita lanjutkan ke kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala kita berlanjut ke Mikail. Wa Mikail kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah sahibul qatril ladzi bihi hayatul ardi wal hayawani wan nabati. Jadi Mikail adalah sahibul qatri alladzi bihi hayatul ardi wal hayawani wan nabati. Apa artinya? Adapun malaikat atau adapun Mikail maaf, adapun Mikail itu adalah sahibul qatr pengurus hujan pengurus al qatr di sini maknanya hujan kotor kenapa disebut kotor itu seperti rintikan ya jadi rintikan hujan apapun itu Mikail salam ada kontribusi di dalamnya ya ada urusan di dengannya sahibul qatr pengurus hujan alladzi bihi hayatul ardi wal hayawani wan nabat yang dengan dengan hujan tersebut, dengan tetesan-tetesan tersebut itu ada kehidupan al-ard bumi ya. Dan kehidupan hewan. hewan di sini masuk ke dalam hewan manusia. Karena hewan itu berasal dari kata hayat yaitu yang hidup. Maka manusia termasuk juga hewan. Makanya dikenal dalam ilmu mantik, kaidah atau premis atau uh, contoh al-insan hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang mampu berbicara. Atau yang mengatakan al-insan hayawanun dhahik, yaitu manusia adalah hewan yang bisa tertawa. Karena tidak ada hewan lain yang bisa tertawa. Bahkan monyet pun yang mirip dengan manusia itu sebenarnya tidak bisa tertawa sebagaimana manusia. Ya kan? Jadi Eh, pengurus hujan yang menjadi sumber kehidupan bumi, hewan dan juga nabat, tumbuh-tumbuhan yang mana tumbuh-tumbuhan itu juga kelak akan dimakan oleh hewan. Dan kemudian hewan dimakan oleh manusia yang sama-sama hewan dan semuanya hewan tumbuh-tumbuhan kelak akan ditelan oleh bumi. Dengan apa? Dengan adanya hari kiamat. Ini bisa antum pahami Jibril menyampaikan wahyu ya dan Al-Qur'an yang merupakan sumber kehidupan hati dan roh, sumber kehidupan jantung dan roh. Dan Mikael juga pengurus hujan yang menjadi sumber kehidupan juga. Tapi sumber kehidupan secara fisik. Jadi bayangkan di sini betapa pentingnya Jibril salam dan Mikael alaihi salam. Kalau Jibril ada kontribusi terhadap kehidupan qalb dan juga ruh yaitu karena beliaulah ia menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasul. Adapun Mikail salam itu juga memiliki kepentingan dalam kehidupan fisik, yaitu kehidupan bumi, hewan dan tumbuh-tumbuhan karena beliaulah yang mengurus hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan Israfil? Nah, adapun Israfil, sedangkan Israfil dikatakan di sini Afwan di sini berarti Mikail yang belum ya. Kita lihat ke tafsir Al-Qurtubi yang telah kita kirim tadi. Kalimat untuk atau logat untuk tafsir untuk untuk Mikail di halaman 264 jilid kedua dan tafsir Al-Qurtubi yang sudah kita kirim fotonya ke melalui grup. Uh, logat dalam atau versi logat tentang Mikail ada enam. Yang pertama, Mikail ya, Mikail Nah ini kiraah yang ada mutawatirah Mikail Ada juga Mikail Ya itu beda kan Dengan adanya ia ya setelah Hamzah Yang pertama kan Mikail Yang kedua Mikail Kemudian yang ketiga Mikal ya Mikal makanya dalam ayat Al-Baqarah itu man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala ya wa mikala dan itu kita kita eh, mengambil yang mikala yaitu karena itu kiraat hafiz yang kita ambil Kemudian yang keempat selain Mikail dan Mikail dan Mikal ada juga Mikail. Mikail. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama Mikail, kalau yang keempat Mikail. Kemudian yang kelima Mikail berarti hamzahnya diganti dengan ya. Mikail Mikail Adapun yang keenam yang terakhir Mikael. Mikael. Taib Baik itu 6, 6 logat dalam penyebutan Mikail Adapun tadi Jibril ada 10 logat dalam penyebutannya Makanya kadang-kadang disebut Mikael atau Mikail Dan juga kadang Jibril dan kadang disebut Jibrail ya, atau Jibrail. Wallahu a'lam. Kemudian wa Israfil, wa Israfil. Adapun Israfil di sini saya belum menemukan uh, dari kitab-kitab uh, tentang perbedaan tentang penyebutan Israfil. Is wa Israfil sahibus suri alladhi idza nufikha fihi uhyiyat atau ahyat nafakhatuhu biiznillahi al-amwata ahyat nafakhatuhu biiznillahi al-amwat sedangkan Israfil itu adalah sahibus sur yaitu yang peniup asur asur artinya sangkakala alladzi idza nufikha fihi atau alladzi idza nafakha boleh yang mana jika dia meniupnya nafakh yang meniupnya ahyat nafakhatuhu biiznillahi al-amwata. Ahyat artinya menghidupkan. Nafakhah di sini sebagai subjek, pelakunya yaitu tiupannya itu bisa menghidupkan ya dengan izin Allah, dengan izin Allah. Tiupan tiupan itu menghidupkan al-amwat eh, orang-orang uh, mati. Orang-orang mati dengan sangkakala itu kemudian mereka hidup. Ya. Nah, Akhirnya para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat mengenai berapa kali uh, tiupan sangkakala dari malaikat Israfil alaihi salam. Ada yang mengatakan hanya dua kali, ada yang mengatakan tiga kali, ada yang mengatakan empat kali. Dan yang lebih rajih dan wallahu alam adalah dua kali. Yaitu tiupan sangkakala ketika semuanya kemudian mati dan tiupan kedua adalah tiupan sangkakala yang menjadikan semuanya hidup dan kemudian baru dikumpulkan di padang mahsyar. Wallahu a'lam. Wa akhrajathum min kuburihim dan mengeluarkan mereka yaitu al-amwat min kuburihim dari kubur-kubur mereka karena semua orang kelak akan terkubur ketika di hari kiamat ketika segalanya hancur wallahu taala alam baik jadi ini insyaallah walhamdulillah adalah kajian tafsir kajian zadul ma'ad yang kelima masih dalam ikhtiar menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah esok malam kita akan melanjutkan kajian keenam kita yang berjudul ikhtiar Allah dari uh, jenis manusia. Pemilihan Allah dari jenis manusia. Siapakah siapa sajakah dari manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih ya. Dan ini hal-hal seperti ini itu layak untuk kita ketahui sebagai orang beriman dan orang muslim ya siapa yang Allah pilih dari manusia dan siapa Allah pilih dari malaikat dan lain-lain dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki keikhlasan dan juga istiqamah dalam mencari ilmu dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang yang terhalangi dari majelis ilmu dan juga dari berkahnya ilmu Allahumma amin kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan besok insyaallah besok pagi kita akan melanjutkan uh, kajian yang guys e pada paginya kita akan memulai kajian tahdhib ala matan Abi Syuja' fikih Syafi'i insyaallah taala